Widi. Widi. Rambutnya. Oke, nama. Halo, apa kabar? Eh, eh sorry. Halo, apa kabar? Oh, baik, uh, baik, ngomong baik. Ngomong aja baik. enak suaranya. Nama, umur, dari mana? Nama Chandra, umur 24 tahun, dari Balikpapan. Sekarang nggak ada reguler di Balikpapan, di kafe main oh, cuman, gitu? Kadang-kadang cuma di jalanan, kadang-kadang kafe kalau ya satu kali dua kali gitu lah. Jadi lebih sering di jalanan? Jalanan. Itu rambut nggak pernah dipotong? Enggak, hampir 4 tahun lebih kayaknya. 4 tahun lebih nggak dipotongnya? Cuman kemarin sempat ngumpul tuh di belakang. Ya, ya. Jadi kayak gimbal gitu kan? Iya, jadi udah. Potong. Des, potong. Sekarang mau bawain lagu apa? Sekarang mau bawain lagunya Sebia. Oke, Chan, sikat. You close your eyes wake up by your side. You close the door so I can see the love you keep inside, the love you keep for me. I see you are to feel. Stay away. Stay away and won't you leave. Mai, kayaknya lu udah bersemangat Boleh untuk main lagu lain ya? Oh. Oh, lagi ya, lain. Boleh ya, ya, ya. Lagu lain coba. Yang dia kuasain aja. Okay. Uh. Yang kemarin ku melihat melihatmu Kau bertemu dengannya Karena kalau nggak terlalu tekan seraknya ya Mai Ya kan? Ya kan? Rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia Apa kurangnya aku di dalam hidup kau curangi aku Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia Aku punya ragamu tapi tidak hatimu Kau tak perlu berbohong Kau masih menginginkannya rela kau dengannya Asalkan kau bahagia eh, Aku meleleh Ya ampun suara kamu laki sekali Aduh bu, maco sekali kamu Bu please deh bu <laughs> Ya ya, sedikit ya Hah? Ini tadi iya, dua karakternya kuat banget. Tadi kamu bilang bisa menyanyikan dengan berbagai gaya. Uh, itu tadi gaya yang pertama rock banget, ini udah mulai seraknya di bagian-bagian tertentu aja. Wah asik ya tongkrongannya. Ya. Kalau yang soft coba apa? Kamu katanya bisa menirukan beberapa lagu orang. ya Jarang lu ada langsung minta p tiga lagu tuh. Kang Arman. Serius? Ya. Niruin suara gue? Coba, ya. coba, coba, coba, oh, ya? Kang Arman. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Lebih enak nih, Man. Selagi masih ada waktu Jangan hiraukan diriku Aku rela berpisah Demi untuk dirimu Semoga tercapai segala keinginan ini. Tapi, tapi ada ada ada ada timbre Iwan Falsa juga loh dia loh. Ini ebitnya juga ada. Ini pasti ebit mirip nih. Oh. Bisa mirip ebit. ebit Gila kasih kejarlah keinginan. <laughs> Selagi masih ada waktu. Oh. Asik semoga tercapai segala keinginanmu. Eh, Iwan, Iwan Fals, Iwan Fals, Iwan Fals. Pergilah kasih ke jalan keinginanmu. Selagi masih ada waktu, oh, jangan hiraukan diri. Aku rela berpisah Demi untuk dirimu <laughs> Oke, okay, gue suka banget ya sama sosoknya. Ya auramu juga enak banget ya. Dia kerasanya tuh rock tapi sweet gitu. Tapi rambutnya problem kayak itu. Aduh. Coba diket, nyanyi... coba diket, coba diket, diket. Uh, keren Enggak. juga loh. Gak gitu. maksudnya ganggu gini maju-maju maju gitu. Tapi gue justru lebih seneng kayak tadi deh. Bayangin nggak kalau botak pasti dia tetap gini-gini padahal nggak ada rambut. <laughs> ada yang bilang suara lu mirip Firza nggak? Itu ada. Ya, tapi begitu nada tinggi tadi, apalagi lagu kedua yang lagu apa ya? Nah, di itu lagu bagian, Armada tadi. Iya, yang rap di atas. Enak banget itu. Iya, lebih enak, itu dari, enak dari ya. Armada malahan. Iya. Jadi ya. ada versi dia gitu, uh -uh. versi dia. Cowok banget. Meleleh hatiku. Wow. <laughs> Beneran nih. Baru baru meleleh lu. Baru meleleh belum cair. Meleleh dan merembes. Lu kayak kayak rumah deh ya itu. Meleleh dan merembes itu kayak bocor gitu. Ya gue sih respect sama ini aja. Uh, lu bener-bener ilmu ngamennya dikeluarin di sini. Jadi tadi ngebawa bawainnya tuh lu cuek gitu. Kadang kan dia ngamen tuh kan ada orang yang merhatiin, ya. ada yang enggak, malah ada yang ngusir gitu. Tapi lu bener-bener tadi tuh enjoy. Oke, okay, silakan food. Ya, gua yes, pasti. terima Kasih bang. Mai? Meleleh aku. Asik. Ya meleleh tapi belum tentu yes dia. Oh. Ora popo. Kamu merembes? Aku merembes. <laughs> merembes sampai teles. Halus pisan. Yes. Mulai. Keren, Chan. Sorry tangan kiri. Chan. Thank you. Keren ya. Sip. Chandra, dude, congratulations. Dalam gitu suaranya gitu. Maksudnya untuk, untuk pengamen oke okay loh, dia punya iya. punya wibawa loh. Cowok banget tuh suara vokalnya. Tuh kan, idol adalah ajang buat bisa jadi siapapun yang kamu mau.